Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ba Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam episode ini belajar bahasa Arab masih di buku yang sama Al Arabiyatu Baina Yadaik. <clears throat> Dan ini adalah episode ke-8. Jadi bagi peserta atau pe sahabat Akademi Nur semuanya, kita terakhir kemarin itu di halaman 16 ya, di halaman 16. Dan sekarang kita di halaman 17 di mana halaman 17 ini <clears throat> eh, latihan-latihan ya at-tadrib. Di halaman 17 ini tadribul kalam ya al-kalamu bercakap-cakap. Maka <clears throat> eh, bagi saya ini kita eh, butuh pelatihan yang banyak bagi pemirsa di rumah diulang-ulang dan saya kira kita tidak akan lama di sini ya, tidak lama di tadrib ini. <clears throat> Nanti kalian lihat bukunya, kemudian diikuti contohnya ya diikuti contohnya adapun e, eh, mufrodat mufrodat atau kata-katanya adalah kata-kata yang pernah kita jelaskan sebelumnya ya jadi sekarang kita masuk di halaman ke 27 ya halaman 27 al-wahdatu tsaniyah ya bagian kedua al-usratu ya keluarga al-usratu keluarga Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Nah, ini tema baru. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang at-tahiyatu wa ta'arufu dan sekarang kita e, masuk ke tema baru yaitu al-usratu. Ya, al-usratu, keluarga. <clears throat> Seperti biasa di awal bab biasanya akan dipaparkan e, wacana atau al-hiwaru. Ya, Coba perhatikan di bukunya masing-masing atau mungkin bisa dilihat di layar al-ardu. Al-ardu paparan ya. Al-hiwarul awal. Al-hiwarul awal. Percakapan yang pertama. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur dengan mata kita, wastami' dengan telinga kita, wa'id dengan lisan kita. Ya, jadi tiga komponen ini harus dibarengi. Unzur wastami' wa'id. Lihatlah, dengarkan dan ulangi. Namun untuk pertama <clears throat> eh, lihat dan dengarkan saja dulu. Ini al-hiwar baina Ali wa Ammar. Percakapan antara Ali dan Ammar. Qala Ali, Ali berkata, "Assalamu alaikum." Qala Ammar wa alaikumussalam wa rahmatullah. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan. Wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Wahia tabibatun Waman hadha hadha akhi Isa wa huwa talibun. Waman hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Ya. Jadi percakapan ini e, seputar apa namanya seputar keluarga ya mengenalkan anggota keluarganya karena Ali memulai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Hadihi suratu usrati. Hadihi ini suratu usrati. Gambar keluargaku. Suratun itu artinya gambar. Usrati keluarga saya. Mana kata sayanya? Kata sayanya ada di huruf ya-nya. Ya. Masya Allah. Ini sering kita ucapkan. Masya Allah. Jadi Masya Allah itu adalah ungkapan dalam bahasa Arab atau dalam Islam kita katakan. Apabila kita melihat sesuatu yang menyenangkan, ya, yang mengagumkan, ucapannya adalah Masya Allah. Sebaliknya kalau kita melihat sesuatu yang tidak diinginkan, ucapannya adalah Subhanallah. Ya, bukan dibalik. Jadi kalau melihat sesuatu yang indah, yang bagus, itu ucapannya adalah Masya Allah. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak diinginkan, yang kurang eh, disenangi, kita katakan subhanallah, ya. Masya Allah, man hadha? siapa ini? Hada walidi Adnan, wahuwa muhandis. Ini adalah ayah saya, walidi ayah saya. Adnan, ya namanya adalah si Adnan wahwa muhandisun. Dia adalah seorang insinyur. Muhandisun artinya insinyur. Huwa dia. Waman hadhihi dan siapa ini? Hadhihi walidati Sa'idah. Dan ini adalah ibu saya Sa'idah. Walidati yaitu ummi ya. Kalau walidi abi Wahia tabibatun. Dia adalah seorang seorang dokter. Waman hada dan siapa ini? Hada akhi Isa wa huwa talibun. Hada akhi Isa wa huwa talibun. Waman hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wahia muallimatun. Ini adalah saudari saya namanya Ablah wahia muallimatun. Dia adalah seorang muallimah. Muallimah itu pengajar, ya, mudarrisah atau muallimah, ya. Wahada jaddi wahadihi jaddati. Ini kakek saya dan ini nenek saya. Masya Allah. Ya. Itu dia ya. Baik, coba sekarang eh, ikuti apa yang saya ucapkan. Ya, ingat, Unzur, wastami, wa'a'id. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hada? Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi Isa. Kita ulangi. Hada akhi Isa wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hada jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau kecepatan nanti di skip, di stop, stop gitu ya. Tapi intinya ikuti apa yang tadi kita bacakan. Nah, di sini juga kita dikenalkan, dibedakan antara ismul isyarah kata tunjuk untuk laki-laki dan kata tunjuk untuk perempuan. Ismul isyarah di sini adalah hadza dan hadhihi. Hadza ditunjukkan, ditempatkan untuk laki-laki, hadhihi dimaksudkan adalah untuk perempuan. Ya, seperti hada walidi. Kalau perempuannya hadhihi walidati. Ya, hada akhi hadhihi ukhti. Hada jaddi hadhihi jaddati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perhatikan rata-rata kalau dia kata yang berpasangan seperti walida walidun pasangannya adalah walidatun. Jaddun jaddatun. Ya. Akhun ukhtun gitu. Rata-rata kalau kata yang diperuntukkan untuk perempuan, dia selalu kadang diakhiri dengan tak marbutoh atau e, tak biasa gitu kan, tapi umumnya tak marbutoh. Namun tidak semua kata perempuan itu berakhiran dengan tak marbutoh. Cuma biasanya kalau kata yang diakhiri dengan tak marbutoh itu menunjukkan kata tersebut adalah kata muannas, kata yang berciri khas perempuan. Ya. Baik. <clears throat> eh, sekarang kita coba masuk ke al-mufradat, ya, al-mufradat. Apa arti al-mufradat? Al-mufradat artinya kosa kata, kosa kata. Al-ardu. Al-ardu. Paparan. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur wastami' wa'a'id. Suratun. Nah, apa arti surah itu? Seperti digambar. Suratun adalah gambar usratun usroh atau usratun keluarga jadun, ya jaddatun jaddun lawannya adalah jaddatun walidun ya walidun ayah walidatun ibu talibun seorang pelajar, muallimatun seorang guru, ya orang yang bekerja mengajar muallimatun. Kalau laki-lakinya muallimun. Ya, begitu juga tadi dengan talibun. Kalau perempuannya talibatun. Begitu ya. Baik, coba sekarang kita baca dan ikuti. Suratun. Usratun jaddun jaddatun muallimatun talibun walidatun walidun ya nah, ini kata-kata yang baru yang kita dapatkan dalam wacana dalam uh, percakapan yang ini tadi ya percakapan pertama. Sekarang kita kerjakan latihan. Ya, kalian kerjakan latihan tadribun. Apa arti tadribun? Artinya adalah latihan. Sil bainal kalimati wasuratil munasibati. Apa maksudnya itu? Sil sambungkan. Nah, sil sambungkan. Bainal kalimati antara kata wasuratil munasibati dan gambar yang cocok. Ya, gambar yang pertama gambar kakek. Maka dia cocoknya dikata apa? Jadun, ya. Gambar kedua gambar nenek. Dia di mana letaknya? jadatun Begitu seterusnya ya. Gambar kedua, gambar ketiga dan gambar keempat. Ini latihan kalian kerjakan, bisa di skip dulu atau bisa di stop dulu videonya. Kerjakan di kertas atau di bukunya. Baik. <clears throat> Selanjutnya, kita berpindah ke al hiwarusani Percakapan yang kedua. al hiwarusani Percakapan yang kedua. Unzur, wastami' wa'a'id. Lihat, dengarkan, dan ulangi. Ya, karena kita waktunya tinggal sekitar e, eh, 5 menit lagi. Sekali baca, kita langsung ikuti ya. Al-Hewaru baina Umar wa Uthman. Percakapan antara Umar dan Uthman. Hal hazihi syajarah? Naam. هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عثمان هذا والده عبد الله قال عمر وهذه والدته آمنة قال عثمان وهذا جده عبد المطلب قال عمر وهذا عمه العباس قال عثمان وهذا عمه حمزة قال عمر وهذا عمه أبو طالب قال عثمان وهذه عمته صفية قال عمر وهذا ابنه القاسم قال عثمان وهذا ابنه عبد الله قال عمر وهذا ابنه إبراهيم قال عثمان وهذه ابنته فاطمة قال عمر وهذه ابنته رقية قال عثمان وهذه ابنته زينب قال عمر وهذه ابنته أم كلثوم Nah, dalam wacana ini atau percakapan ini kita diperkenalkan dengan usratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Hal hadhihi syajarah Apakah ini sebuah pohon? Ya, syajarah ini pohon keluarga biasanya kan dibuat seperti di gambar ini kalian lihat dia e, silsilahnya itu dibuat seperti pohon ya. Jadi hal hadhihi syajarah ini bukan yang maksud pohon sebenarnya, tapi ini bahasanya bahasa kiasan lah begitu ya. Pohon e, silsilah keluarga Rasul. Naam hadhihi usratul Rasul. Betul, ini adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Ini adalah ayahnya Abdullah ya ini ada gambar di bawah nama Rasul itu ada namanya Abdullah Wahadihi hadhihi walidatuhu Aminah dan ini adalah ibunya Aminah wahada jadduhu Abdul Muttalib ya ini adalah pamannya Abdul Muttalib wahada ammuhul Abbas dan ini adalah pamannya Abbas Wahada ammuhu Hamzah. Dan ini adalah pamannya Hamzah. Eh, ammun itu artinya paman. Ammuhu pamannya. Wahada ammuhu Abu Talib. Dan ini pamannya Abu Talib. Wahadihi ammatuhu Sofiyah Dan ini adalah bibinya, ammatuhu. Nih, eh, perhatikan ya. Kalau dia paman, ammuhu. Tapi kalau dia bibi, ammatuhu. Ada penambahan taknya ya. Dan ini adalah bibinya Sofiyah. Wahada ibnuhul Qasim. Ini anaknya Al-Qasim, namanya Al-Qasim. Wahada ibnuhu Abdullah. Dan ini adalah anaknya Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim. Dan ini adalah anaknya Ibrahim. Wahadi, wahadihi ibnatuhu Fatimah. Dan ini anak perempuannya Fatimah wahadihi ibnatuhu Ruqayyah dan ini anak perempuannya Ruqayyah wahadihi ibnatuhu Zainab wahadihi ibnatuhu Ummu Kulthum baik pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ini dia tadi ya al hiwarustani eh, percakapan yang kedua berkenaan dengan keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk al mufradat